Bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man Jadi kita sekarang Sampai pada Rukun Ya gerakan rukun berikutnya Yaitu duduk antara dua sujud Nah, jadi bangun, bangkit dari sujud. Jadi yang terakhir kita belajar adalah sujud. Sudah tuntas. Nah, sekarang adalah bangkit dari sujud dan duduk antara dua sujud. As-Sa'di rahimahullah mengatakan di matan kitab Manajus Salikin Thumma yukabbiru Kemudian bertakbir wa yajlisu ala rijlihil yusra dan duduk di atas telapak kaki kirinya yakni beralas yakni kedua pantat beralaskan telapak kaki kiri duduk di atas telapak kaki kiri bukan di tanah wa yansibul yumna dan menegakkan telapak kaki kanan. yakni di di samping samping kanan. Nah, dikeluarkan di samping kanan dan ditegakkan. Wahwal iftirash dan itulah sifat tata cara yang disebut dengan iftirash. ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة dan dia melakukan hal itu pada seluruh gerakan-gerakan duduk yang dikerjakannya dalam sholat jadi duduk antara dua sujud begitu pula jika ya, mengamalkan jalsa istirohah duduk sajadah untuk istirahat sebelum bangkit ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat yang akan dipelajari nanti. Begitu pula tasyahud awal. Begitu pula tasyahud awal. Cara duduknya ini. Sifat duduknya iftirash. Illa fit tasyahudil akhir. Kecuali pada tasyahud terakhir. Tasyahud terakhir maksudnya tasyahud kedua pada madhab Hambali semua tasyahud yang jumlahnya satu ya artinya tasyahud awal nah duduknya iftirash kecuali tasyahud terakhir maksudnya berarti ada tasyahud awal berarti tasyahud kedua maksudnya illa fit tasyahudil akhir kecuali tasyahud terakhir. Tasyahud terakhir maksudnya apa? Tasyahud terakhir maksudnya berarti ada tasyahud awal. Berarti tasyahud kedua maksudnya. Tasyahud terakhir ini maksudnya tasyahud kedua. Salat yang tasyahudnya dua. Maka tasyahud yang terakhirnya yang yang kedua fa innahu yatawarraku. Fa innahu yatawarraku. Maka sesungguhnya duduknya tawarruk. Adapun tasyahud awal ya meskipun itu akhir sholat seperti sholat subuh misalnya yang tasyahudnya hanya satu maka masuk dalam keumuman fi makna fi jami'i jalasatis sholat masuk dalam keumuman makna kalimat ini yaitu duduk istirahat pada seluruh ya tata cara pada seluruh gerakan duduk dalam sholat dan ini kita akan pelajari nanti lebih detail dan akan ditunjukkan dalil ya yang menguatkan ini hadis yang uh, sahih dari Nabi SAW yang menguatkan pendapat ini nanti pada momennya pada salat tasyahud. Baik. Kecuali tasyahud terakhir yang tasyahud kedua maka maka sesungguhnya dia duduk tawarruk ya tawarruk yakni duduk tawarruk duduk tawarruk sifatnya bi an yajlisa 'alal ard dengan cara duduk di atas tanah. Jadi tidak beras, beralaskan telapak kaki kiri. Ya seperti istirahat. Kedua pantat diletakkan di atas tanah, duduk di atas tanah. Berarti kemana telapak kaki kiri kemana? Kok tidak mengalasi? Ya, wa yukhrija rijlahul yusra minal khalfil ayman wa yukhrija dan mengeluarkan rijlahul yusra telapak kaki kirinya minal khalfil ayman dari ya dari belakang ke samping kanan dikeluarkan dari belakang ke samping kanan keluar ya di belakang ke samping kanan sehingga kedua pantat diletakkan di tanah adapun telapak kaki kiri keluar ke samping kanan di belakang sehingga tidak mengalasi ini tawarruk nanti juga terkait dengan ini akan kita bahas lebih detail pada momennya yaitu pada tasyahud terakhir nah wa dan membaca dan membaca pada duduk antara dua sujud zikir yang masyru' yang mustahab yang disyariatkan yang mustahab yang disukai yaitu Rabbi gfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini Baik, ini matang. Sekarang kita masuk ke syarah poin-poin pembahasan dari matan ini. Yang pertama adalah hukum duduk antara dua sujud. Jadi kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama hukum duduk antara dua sujud. Yang kedua hukum tumak nina dalam sujud. Uh, eh, tumak nina dalam pohon. Hukum tumak nina Eh, dalam duduk antara dua sujud memulai bangkit untuk duduk dengan takbir tata cara duduk antara dua sujud ya sifat kedua tangan sifat kedua tangan cara tangan saat duduk antara dua sujud bagaimana cara meletakkannya di mana diletakkan dan yang terakhir zikir duduk antara dua sujud. Nah, kita akan bahas semuanya insya Allah. Yang pertama, hukum duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud merupakan rukun yang menentukan sahnya sholat. Ya. Yeah. Ketika dikatakan rukun yang menentukan sahnya sholat berarti wajib. Jadi bukan hanya sekadar wajib, tapi penentu sahnya sholat. Nah, artinya eh, tidak tidak bisa ditinggalkan. Tidak ada udur untuk meninggalkannya. Yang jelas nanti ada pembahasan khusus tentang makna rukun makna wajib wajib tapi bukan rukun dan sunnah mustahab nanti setelah setelah matan-matan yang menyebutkan tata cara ya secara detail nanti akan disimpulkan di belakang oleh Sa'di dikumpulkan yang merupakan rukun ini yang merupakan wajib ini yang merupakan sunnah ini nanti akan dijelaskan di sana nah makna masing-masing lebih detail Baik, jadi ini termasuk rukun yang menentukan sahnya sholat. Menurut pendapat yang rojih. Ketika dikatakan menurut pendapat yang rojih, ini isyarat berarti ada khilaf. Berarti di sana ada madhab yang merju, yang lemah. Namun yang rojih, yang kuat, yang benar ini. Rukun penentu sahnya sholat. Ini madhab hambali, syafi'i, dan jumhur ulama. Ini madhab Hambali, Syafi'i dan jumhur ulama. Yang tidak disebut siapa? Yang tidak disebut Abu Hanifah dan Malik. Nah, tapi mereka punya mazhab lain, tapi kita tidak akan pelajari mazhab mereka karena lemah. Jelas lemahnya. Nah, nanti kita tahu sekarang bahwa mazhab Hambali, Syafi'i dan jumhur ulama yang benar bahwa wajib merupakan rukun penentu sahnya sholat. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai pria yang keliru tata cara sholatnya. Ya, yang keliru tata cara sholatnya. itu yang dikenal dengan al-musi fi salati yang sudah saya sampaikan Ibn Uthaymin dalam Fathul Jalil Ikram tidak setuju dengan istilah itu. Meskipun ulama sudah eh, ya mereka masyhur di kalangan mereka menggunakan istilah itu sejak dulu dan yang yang, yang belakangan mengambil dari yang, dari orang dulu ulama dulu tapi Ibnu Utsaimin tidak setuju karena ini sahabat nah kayak tidak pas gitu kalau disebut al musi fi musi itu artinya yang eh, tidak baik ya jelek dalam sholatnya jadi dalam rangka taat ta'adduban dalam rangka beradab menyebut sahabat maka apalagi dia dalam kondisi tidak tahu jahil bihadal amr artinya dia tidak tahu tata cara salat yang benar ketika itu sebelum diajari oleh Nabi SAW maka beliau menghindari istilah itu jadi kita katakan saja yang keliru tata cara salatnya nah Hadis Abu Hurairah. Nah, muttafaq alaih. Di antara hal yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya pada hadis itu, Nabi mengatakan kepadanya, "Tsummarfa." Jadi setelah di, diperintahkan sujud, tsummasjud, kemudian sujud, ya seterusnya. Kemudian summarfa hatta tatma'inna jalisan. summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah irfa angkatlah kepalamu hatta tatma'inna jalisan sampai tatma'inna jalisan sampai kamu duduk dengan tumak nina dengan tenang. Ini riwayat Abi Hurairah muttafaq alaih. Sudah disampaikan kita pelajari sebelumnya bahwa ada riwayat eh, ada sahabat lain yang juga meriwayatkan peristiwa itu. Ada yang juga mengikuti ya dan juga mendengar Nabi SAW mengajari orang itu namanya Rifa'ah bin Rafi' selain Abu Hurairah ada sahabat lain yang ikut meriwayatkan eh, hadis tersebut yaitu Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu Nah, di luar Sahih Bukhari dan Muslim ada beberapa riwayat, ada yang sahih, ada yang tidak, ada yang dhaif. Nah, yang dipilih yang sahih sebagaimana yang di, di dinilai oleh Al Albani rahimahullah sebagai riwayat yang sahih. Nah, yaitu eh, riwayat dari Fa'a bin Rafi' yang sahih, riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Hakim dengan lafaz dengan lafaz yakni lebih lengkap wa yukabbira Nah, yakni, yakni hadis uh, eh, Rifa bin Rafi cara periwayatannya pengungkapannya berbeda. Bahwa Nabi menyampaikan bahwa tidak tidak sah, ya tidak sempurna, tidak sah, tidak sempurna. Nah, ya, tidak sempurna, tidak sempurna salat seseorang dari kalian sampai dia melakukan ini dan ini, sampai pada ini ya dan dia bertakbir wa yukabbira dan bertakbir fa yarfa'a dan mengangkat ya kepalanya hatta sampai yastawiya qa'idan yastawiya qa'idan yastawiya artinya yastawiya artinya duduk tegak sampai dia duduk tegak duduk benar-benar tegak. Nah, ini kan lebih lengkap. Ya, lewat ini. Hatta yastawiya qa'idan. Sampai dia duduk tegak. Ala maq'adatihi di atas pantatnya. Ya. Wa yuqima sulbahu. Wa yuqima sulbahu dan menegakkan tulang punggungnya. Jadi jika ada yang bangkit dari sujud cuma begini, belum tegak duduk, belum kembali uh, tulang punggungnya belum tegak gini terus balik lagi ya berarti dia tidak melaksanakan rukun ini. Nah, eh, salatnya tidak sah. Jadi harus duduk tegak dan tumak nina nih tulang punggungnya kembali tegak pada posisinya dan tenang. Nanti kita akan bahas batas tumak nina. Nah, jadi ini selesai pembahasan pertama ya tentang hukum duduk antara dua sujud. Yani pembahasannya tentunya meliputi bangkitnya ya karena tidak mungkin duduk antara dua sujud tanpa bangkit kan begitu. Jadi bangkit ya dan duduk antara dua sujud. Kemudian yang kedua hukum tumak nina dalam duduk antara dua sujud. Wajib nina dalam duduk antara dua sujud dan merupakan rukun sholat. Wajib nina dalam duduk antara dua sujud dan merupakan rukun sholat. Ya, sama ini madhab Hambali, madhab Syafi'i dan jumhur ulama. Jadi yang menyelisihi adalah Abu Hanifah dan Malik ya karena memang keduanya tidak mewajibkan duduk antara dua sujud tidak mewajibkan tumanina dan itu marjuh sudah disinggung tadi nah jadi mazhab Hambali Syafi'i jumhur nah sekarang pembahasannya kita kita tahu ini wajib dan menentukan sahnya eh, duduk antara dua sujud yang merupakan rukun salat. apa kriteria tumak nina kriteria tumak nina yang yang harus tercapai. Jika terpenuhi kriteria ini berarti dianggap tumak nina duduknya. Jika tidak berarti tidak sah. Nah, menurut madhab Hambali dan Syafi'i, kriterianya adalah menenangkan diri sejenak menenangkan diri sejenak saat telah duduk sempurna menenangkan diri sejenak saat telah duduk sempurna tidak langsung sujud lagi jadi bukan ya ketika sampai ke atas baru saja duduk langsung balik lagi tidak menenangkan diri sejenak nah bukan begitu karena jika baru saja sampai dulu tegak belum menenangkan diri langsung balik lagi berarti tidak tumak nina jadi harus tenang sejenak meskipun sebentar dan ini yang dipilih oleh Al Albani ini yang dipilih oleh Al Albani kriteria ini dipetik dari mana kriteria tumak nina ini dipetik dari mana kriteria ini dipetik dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tumaknina dalam duduk antara dua sujud secara mutlak perintah itu sifatnya mutlak dari Nabi perintah untuk duduk secara tumaknina tanpa pembatasan batas tertentu Nabi tidak membatasi lamanya sekian nah ya yang itu berarti seminimalnya tumak nina sah seminimalnya tumak nina sudah sah. Yani seminimal, seminimalnya tenang ya sudah sah. Tumak nina itu secara bahasa artinya tenang. Coba lihat kembali dua hadis yang telah disampaikan tadi. Yani dua riwayat yang kembalinya kepada pria yang keliru tata cara sholatnya. Riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih jalisan. Kemudian angkatlah kepalamu ya untuk duduk sampai kamu duduk dengan tumaknina, ya kan? Perintahnya mutlak, duduk dengan tumaknina. Tidak dibatasi berapa lama. Ya. Riwayat Rifa bin Rafi' wa yukabbira dan dia bertakbir fayarfa'a dan mengangkat kepalanya hatta yastawiya qa'idan sampai dia duduk tegak ada mak'adatihi di atas ya pantatnya ya wa yuqima sulbahu ya wa yuqima sulbahu dan menegakkan tulang punggungnya nah yang penting tegak tulang punggung tidak di, dibatasi jadi perintah mutlak seperti ini ya tidak bisa dibatasi dengan batas-batas tertentu kecuali se sekadar kita mengatakan bahwa seminimalnya cuma nina sudah sah. Yang penting sudah tenang meskipun sebentar. Sudah kembali tulang punggungnya tenang sebentar berarti sudah cuma nina, sudah masuk dalam hadir. Nah, meskipun tidak sampai membaca dikir, meskipun tidak sampai membaca dikir, Nah, pembahasan ini sebenarnya sama dengan pembahasan tumak nina pada ruku, tumak nina pada sujud dan itu semua sudah kita bahas. Ya, ini yang kita pegang dan ini yang dipilih oleh Al-Albani dan ini yang lebih sesuai dengan penunjukan dalalah hadis-hadis yang ada sudah sudah jelaskan. Adapun pendapat lainnya ya adapun pendapat lainnya yang ada eh, di kalangan sebagian Hanabilah dan dipilih oleh Ibn Uthaymin yang membatasi kriteria tumak nina itu dengan zikir wajib karena mereka menganggap berpandangan e, setiap gerakan itu ada zikir wajibnya ya nah maka dibatasi kriteria tumak ninanya adalah membaca zikir wajib jadi ruku misalkan ya Kriteria tumaknina menurut pendapat ini adalah membaca subhana rabbiyal azim satu kali yang wajib. Berarti jika sudah ruku kemudian membaca itu berarti sudah tumaknina. Ketika sujud kriteria tumakninanya adalah menurut pendapat itu membaca dikir wajibnya subhana rabbiyal a'la satu kali. Jadi, jika sudah sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la satu kali berarti sudah tumaknina. Nah, ketika duduk antara dua sujud zikir wajibnya cuma akan dibahas nanti menurut pendapat itu adalah Rabbighfirli satu kali. Jadi jika duduk antara dua sujud dan membaca Rabbighfirli berarti sudah tumak nina. Namun pendapat yang kita pegang lebih kuat yakni pendapat mazhab Hambali. Itu tadi pendapat sebagian wah Hanafi yang dipilih Ibnu Utsaimin. Tapi mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i yang didukung oleh Al-Albani yang telah diterangkan lebih kuat. Meskipun sebenarnya selisih Antara dua pendapat ini tipis sekali, hampir ya hampir hampir tidak ada karena seminimalnya tenang itu bisa hampir bisa untuk membaca subhana rabbil azim subhana ala ya rabbi gfirli nah namun yang jelas masalah zikir wajib itu sendiri ya sudah kita bahas pada ruku dan sujud pembahasan kita yang terakhir tampak bahwa jumhur lebih kuat yaitu mustahab. Zikir itu tidak wajib. Begitu pula di sini nanti akan kita bahas ya, zikirnya juga hanya mustahab. Jadi Nina apa tadi kesimpulannya? Kriterianya adalah seminimalnya duduk ya seminimalnya eh, tumak nina seminimalnya tumak nina tenang ya kemudian sujud lagi itu berarti sudah tumakninah. Nah, ini kita berbicara masalah batas tumakninah yang rugi wajib. Tetapi tentunya jika kita sholat kita ya jangan seperti itu sholatnya hanya wajibnya saja ya hanya tumaknya saja kecuali dalam mungkin dalam e, kondisi-kondisi e, tertentu yang menuntut seperti itu yang hanya mencukupkan ya wajibnya saja. Nah, seperti misalkan jika masuk masjid khutbah sudah dimulai. Kita dituntut tahiyatul masjid dulu kan. Sementara mendengar zikir yakni khutbah wajib. Oleh karena itu ulama mengatakan tahiyatul masjidnya diperingkas. Jadi rukun dan wajib saja. Nah, jadi baca zikir, andaikan mau baca zikir jangan sampai dua kali tiga kali, satu kali aja. al azim. Bangkit. Ya, sujud al ala. Bangkit duduknya hanya baca rob gituli bangkit karena mau dipercepat selesainya karena ya khutbah sedang berlangsung adapun pada kondisi longgar tentunya kita mengajar keutamaan nah yang mustahab mustahab kita sempurnakan nah jadi dua pembahasan sudah selesai pembahasan berikutnya adalah memulai bangkit untuk duduk dengan takbir ya, memulai bangkit untuk duduk dengan takbir insyaallah kita bahas nanti malam barakallahu fikum subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta